19 ya. 19 Februari 2007. Saya mohon maaf, saya lebih suka sila. Ya, karena saya orang ngaji. Ya, orang ngaji, bukan orang ngaji ya. Orang ngaji. Ya. Jalmi pengawasan. Ya. Mudah-mudahan senantiasa hidayah dan taufik senantiasa menyertai kita. Ini urutan yang benar Bapak-bapak, Ibu-ibu, hidayah dan taufik. Kalau taufik hidayah itu paribasa. Kebiasaannya. Seperti tadi saya naik bus Bogor Bandung pulang pergi. Ya, harusnya pergi pulang ya. ya tapi karena sudah kebiasaan pulang pergi. Ya. Mengapa hidayah dulu baru taufik? Karena hidayah artinya menunjukkan jalan. Dan taufik artinya membimbing. Ya, hadayah di artinya menunjukkan jalan. Dan wafaqo yuwafiqu artinya membimbing. Ya, jadi ditunjuki dalam jalan dulu oleh Allah, kemudian diberi bimbingan. Nah, dengan hidayah dan taufik kita dapat bertemu di majelis ilmu ini untuk mengambil atau melaksanakan satu kegiatan ibadah yang sangat tinggi nilainya. <clears throat> Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi selanjutnya saya juga mohon maaf bahwa sulasiah saya bukan sulasiah saya ya, sulasiah Islam yang Begitu saja saya dapati waktu berjumpa dengan Kiai Ma'ruf Amin. Saya renungi sekali lagi di rumah. Ternyata salah urutan. Ya, salah urutan. Salah menempatkan mata rantai. Ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mungkin beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak menyadari bahwa beliau memberi saya satu ilmu yang sangat mencerahkan. Karena beliau bicara secara selintas seperti yang saya ceritakan kemarin. Setelah atau sesaat setelah saya mendapat e, omongan dari beliau, langsung di dalam benak saya tergambar denah seperti ini. Ya. Bahwa ternyata ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki satu paradigma yang sangat kuat sekali namun waktu itu dan terus berlanjut hingga minggu kemarin, saya ada sedikit kekeliruan yang saya revisi. Sepulang dari sini eh, hari Selasa, ya, saya belum pulang ke Bogor, bapak-bapak, ibu-ibu. Pulang dari sini saya ke Cililin menjenguk mertua karena merasa betah di sana sekalian tidur di sana. Subuh saya ke Cikundul. Cikundul itu eh, makam Syekh Arya Wiratanudatar, orang pertama yang membawa Islam ke bumi Cianjur sekaligus pendiri kota Cianjur. Yang tempatnya masih dalam kecamatan Cikalongkolon. Ya. Di situ terbesit satu ilham bahwa yang saya berikan kemarin kepada bapak-bapak itu salah salah urutan. Jadi saya mohon maaf ya. Malumlah. Leleng kahalu kene. Ya. Yaitu saya menempatkan urut-urutan yang harus di atas jadi di bawah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih memegang kertas yang kemarin ya. Saya letakkan iman Islam ihsan paling atas, sementara akidah syariah akhlak dibahas. Gitu Setelah saya pikir bukan itu. Ya, mengapa? Sebab akidah itu bisa dimiliki oleh semua umat. Siapa saja. Hanya berbeda-beda jenisnya, ya. Komunisme itu satu akidah. Sekulerisme satu akidah. Ya. Ini akidah-akidah baru ya, yang lahir dari benak-benak kejenisan manusia ya, yang intinya adalah melawan ketuhanan ya. dan sebelumnya ada akidah Hindu akidah Buddha <clears throat> akidah Yahudi akidah Kristen ya jadi akidah itu sesuatu yang akidah syariah akhlakiyah saya perbaiki bukan akhlak tapi akhlakiyah ya itu adalah sesuatu yang universal sebenarnya. Setiap umat memiliki itu. Setiap umat jatuh bangunnya karena akidahnya. Ya, saya beri contoh. Saya paling suka kalau bicara tentang jatuh bangun peradaban karena akidah itu saya paling suka mengambil contoh ya bangsa Rusia ya, karena bangsa Rusia ini <clears throat> dan ideologi komunisnya itu masih segar dalam ingatan kita ya, diawali dari awal abad 20 dan terjungkal di ujung abad 20 jadi ini kalau dalam istilah biologi spesimen hidup ini. Sebelum datangnya akidah komunisme, bangsa Rusia itu sangat-sangat terpuruk di bawah eh, kekaisaran atau sarnya yang sudah membusuk sudah keropos. Bangsa Rusia hidup dalam lumpur keterbelakangan. Begitu terbelakangnya bangsa Rusia, sampai keratonnya saja dikendalikan oleh seorang dukun palsu. Ya. Disebut dukun palsu juga bukan ya, tapi dukun yang berpengaruh. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada yang tahu namanya. Siapa dukun itu? Rashputin. Ya, Rashputin. Ya, dengan shin. Karena orang Rusia tidak punya Shin. Ya, adanya shin. Rashputin. Ya. Rashputin itu mengendalikan keraton, pemerintahan. Ini ciri bangsa yang sudah sangat-sangat terbelakang. Ya, kalau <clears throat> ilmu magic saja sudah mengendalikan sistem pemerintahan, ya. Namun pada tahun kalau tidak salah 1917 ya, datang orang-orang yang mengemban satu akidah baru. Ya. Akidah komunisme yang dibawa oleh kelompok Bolshevik. Ya. Dan mereka mengadakan satu revolusi. Ya. Akidah komunisme ini diserap oleh bangsa Rusia dengan cepat. Karena apa? Akidah komunisme ini memberi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada dalam diri manusia yang sifatnya abadi dan metafisik. Yaitu dari mana aku datang, kemana aku, untuk apa aku hidup di dunia, dan kemana aku pergi. Ya, yang sebenarnya ini pertanyaan tentang tiga alam. Dari mana aku datang, alam sebelum dunia. Ya. Untuk apa aku hidup di dunia, pertanyaan tentang alam dunia. Kemana aku pergi setelah mati? Ya. Itu pertanyaan tentang alam akhirat, alam sesudah dunia. Tidak ada ilmu yang bisa menjawab ini. Tidak matematik, tidak biologi, tidak fisika. Yang bisa menjawab ini adalah akidah. Apapun bentuknya, apapun jawaban yang ditawarkannya, apakah kufur atau iman, Jiwa manusia mencari jawaban ini. Kalau jawaban tidak ditemukan, terbelenggu langkah-langkahnya. Dia tidak akan maju. Maka di tengah keterpurukan Rusia itu, ada orang-orang yang memberi pencerahan. Dalam tanda kutip ya, pencerahan. Yaitu memberi jawaban. Yaitu dengan akidah yang sangat materialistik. Ultra materialis. Ultra yaitu menisbahkan sifat-sifat ilahi yang azali wajibul wujud kepada materi. Materi sebagai sesuatu yang azali, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Anda berasal dari materi dan kalau mati kembali menjadi materi, materialis. Ya, materialisme ya. Saya mungkin tidak perlu menguraikan ini panjang lebar, nanti habis waktunya. Bapak-bapak silahkan belajar dari Syekh Harun Yahya tentang materialisme. Ya. Mungkin di sebagian bapak-bapak ibu-ibu di rumahnya sudah ada VCD dari Syekh Harun Yahya. Ya, salah seorang yang saya anggap sebagai guru besar saya. Ya, silahkan beliau punya wawasan yang lengkap tentang materialisme. Ya. Apakah jawabannya itu benar atau tidak? Pokoknya orang Rusia puas. Apalagi selama ini dia terpuruk. Rindu pada jawaban yang membangun mencerahkan. Dalam tanda kutip mencerahkan. Akhirnya disambar itu. Akidah materialistik tadi. Komunis. Ya. Surganya komunis ya. Komunis sebenarnya tidak ada. Yang ada sosialis. Komunisnya engke anak. Ya surga komunis di mana semua orang satu satu apa itu satu rasa satu satu sama rata ya Komunism iya. komunisme atau komunalisme ya, jadi komunis itu belum ada sebenarnya ya, nanti ya. nah kemudian mereka bangkit dan lewat revolusi Bolshevik 1917 kalau tidak salah mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Mereka berhasil mengambil kepemimpinan. Sar digulingkan, ya, keluarga Sar dibunuh, ya, bisa dinikmati dalam film apa teh? Yang animasi teh, Anastasia, <laughs> ya, dalam film Anastasia, ya tapi sudah bergabung dengan sudah dicampur dengan mitos-mitos ya. Nah, mereka kemudian mengambil alih kepemimpinan. Akidah komunis diwujudkan dalam bentuk sistem syariah. <laughs> ya, ada ada syariah. itu ya. Maka mereka melesat maju. Bangsa Rusia itu cepat sekali majunya. Belum ada bangsa secepat itu majunya. 1917 berdiri komunisme, berdiri USSR, ya, United Soviet United Socialist Soviet Republic. Ya. 1917 1953 mereka mengirim satelit yang bernama apa? Sputnik. Ya. Sekali lagi orang Rusia tidak punya SIM. Lah. Adanya SIM ya. <laughs> Sputnik. Ya. Itu bangsa yang luar biasa itu. Hanya dalam beberapa tahun bisa menguasai teknologi secepat itu. Cuma karena selama ini kita dicokok oleh Amerika, seolah-olah Rusia itu tidak maju. Padahal Amerika itu ketar-ketir. Mereka menguasai wilayah yang sangat luas sekali. Kabarnya time zone-nya saja ada 15. Ya. Mulai dari Selat Bering sampai ujung Finlandia atau apa itu ya. Itu time zone-nya apa? Wilayah waktunya itu ada 15. Ya. Ekonomi maju kemudian membuat fakta tersendiri membuat blog tersendiri. Ya. Maju. Akidah membawa kemajuan. Akidah apapun membawa kemajuan. Bangkit. Karena apa? Merasa sudah mendapat jawaban. Ya. Sebab akidah itu adalah system of ideology. Ideologi dulu perbaiki kalau ingin maju. Ya. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, mohon maaf saja karena jawaban yang diberikan oleh akidah komunis itu bukan jawaban yang hakiki. Akhirnya mentok. Karena akidah yang sejati itu pasti lolos tiga kriteria. Yaitu yang pertama sesuai dengan akal sehat manusia. Maaf, yang pertama sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah, bawaan alami, inner nature of human being. Ya, bawaan alami manusia, fitrah. Ya. Nah, dalam fitrahnya manusia itu selalu mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Akidah komunis sebelum belum sudah bilang Tuhan is dead. God is dead. Tuhan sudah mati. Ya. Yang kedua, akidah sejati itu lolos persyaratan yang kedua sesuai dengan akal sehat. Ya, sesuai dengan akal sehat. Dan yang ketiga, memberi ketenangan batin. Memberi tumak nina. Akidah komunis tidak memenuhi persyaratan ini. Sehingga mentok. Mereka maju di bidang materi. materi tapi spirit ambruk. Ya, sehingga Allah sudah mentakdirkan tahun 90 ya. Presiden USSR yang terakhir yaitu Gorbachev. Ya, dibacanya Gorbachev. Ya. Bukan Gorbachev. Jadi aja cecep Gorbachev ya. Harusnya dibacanya Gorbachev dengan resmi membubarkan USSR yang gagah megah itu. Komunisme ambruk. Karena tidak sesuai dengan fitrah. Jadi berapa tahun? 1917 sampai 1990. 70? 73 tahun. Ah, seumur jagung. 73 tahun mah. Bandingkan dengan ideologi Islam ya dari abad ke-6 yaitu ketika Rasulullah mendidik, mendirikan masyarakat Madani di Madinah daulah Islam sampai kepada 1924 secara resmi kekhalifahan dibubarkan diruntuhkan oleh Kemal Ataturk. Ya. Dan kemudian Turki mengadopsi sistem sekuler. Jadi berapa abad? Ya, dari abad ke-6 sampai abad ke-20 ya. Sehingga seberapa abad? 15 abad ya. 15 dong, ya. 15 abad. atau 14 abad. Ya. Ini hanya 73. Tapi saya paling suka untuk menjadikan Rusia sebagai ilustrasi. sih gampang sih. Kelihatan mulai tumbuhnya, berjayanya, hancurnya. Ya. Nah, akidah, syariah, akhlakiah itu universal. Semua umat memilikinya dan jatuh bangunnya umat disertai diiringi dengan ini. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kemudian <clears throat> ya. Kita melangkah kepada sulasiah berikutnya. Sulasiah itu trilogi. Ya. Cuma saya tidak suka aja pakai istilah trilogi. Ya, nanti dipelesetkan jadi trinity. Karena trilogi itu istilah sastra ya. Trilogi itu drama tiga bagian yang masing-masing bagian berdiri sendiri, tuntas. Ya. Tetapi walaupun masing-masing berdiri sendiri, tuntas ceritanya, ada kesinambungan kuat ya, antara drama pertama, drama kedua, drama ketiga. Ya, kalau saya pecinta film sih ya, saya sukanya trilogi Lord of the Ring. <laughs> ya, itu. Sastranya juga saya suka. Ya. Tapi kalau baca bukunya pusing, mendingan nonton filmnya ya. Itu. Nah, itu trilogi. Nah, ini juga bisa dikatakan trilogi. Ya, kita melangkah kepada trilogi yang kedua, Trilogi berikutnya yang kedua yaitu iman, Islam, ihsan. Ini bisa berdiri sendiri-sendiri dan bisa selesai ceritanya. Sebagai contoh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada orang di penghujung usia taubat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Isu karena mau paeh. Ya. Isu karena paeh. <laughs> Selesai ceritanya. Dia diterima oleh Allah. Imannya diterima. Berarti bisa berdiri sendiri. Walaupun dia belum melaksanakan Islamnya. Apalagi ihsannya. Ya. Seumur-umur jadi buaya. Ya. Di masa tua tobat. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Minggu depan meninggal. Ya. Sudah tuntas ceritanya. Ya. Bahkan Rasulullah menjamin siapapun umatku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, tentu dengan ikhlas ya, akan masuk surga. Kata Rasulullah ini ya. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Wa in zana wa in saruk Walaupun orang itu tukang zina, tukang mencuri, kata Rasulullah, Wa Iya, walaupun dia berzina, dia mencuri. Maka para sahabat jadi girang dengar itu. Bukan berarti tukang sahabat tukang zina ya. Para sahabat tukang zina bukan. Tapi para sahabat itu mengikuti ahlak Rasul. Yaitu ikut senang kalau umat Muhammad pada masuk surga. Maka sahabat diceritakan dalam hadis itu menari-nari ya sambil yang me apa melangkahkan kaki ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan jog, jogetnya orang Arab ya dan mengulang-ulang kalimat itu wa in zana wa in sarok wa in zana wa in sarok wa in zana hadis ini saya dapati langsung dari ayah saya dan beliau me me me mendemokan tarian sahabat itu wa in zana wa in sarok ya jadi kalaupun orang hanya memegang iman saja dan belum sempat melakukan Islam dan ihsan, itu sudah tuntas. Ya, drama satu babak sudah selesai. Ya. dengan wayahna meureun ya. Masuk surga teh iraha. Masuk surganya kapan? Ya. Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dakhulal jannah Masuk surga Tapi masuk surganya kapan? Ya Masuk surganya kapan? Kembalikan kepada Allah Kalau dia sebelum Diambil ajalnya taubat dan taubatnya diterima oleh Allah dan belum sempat melaksanakan Islam ihsannya maka Allah langsung mengangkat derajatnya masuk surga ya tapi kan ada hadis yang mengatakan begini ya di hadis sahih Bukhari setelah Allah membagi-bagi manusia dan jin yang ke surga sudah selesai masuk ke surga yang ke neraka sudah masuk ke neraka maka mengendaplah ahli neraka entah berapa lama Masya Allah Masya Allah dalam dalam bahasa Arab entah berapa lama itu pakai ungkapan Masya Allah Masya Allah an yakun. Ya, dalam benak saya mungkin entah berapa miliar tahun. Ya. Akhirnya ada seorang penghuni neraka yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Ya, yang terakhir dikeluarkan. Artinya dia tidak kekal di neraka. Kalau yang kekasih, Masya Allah ya, nauzubillah. Cuma ada ahli neraka yang memang masuk dalam hitungan tidak kekal di neraka. Maka dia dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Ada satu sel tubuhnya yang berkelip-kelip. Ya, membawa sinar iman. Ya, membawa sinar iman. Dan entah sudah berapa miliar tahun dia mengendap di neraka. Tapi karena ada kerlip iman di hatinya, itu tidak habis oleh api neraka. Itu tetap the living cell. Ya, blinking. Ya. Blinking iman light. Blinking light of iman. Klip, klip, klip. Kata Allah, tuh ada <laughs> seorang hambaku yang tidak ditakdirkan kekal di neraka. Cabut dia, angkat. Diangkat. Ya. Kemudian diletakkan di pinggir neraka. Ini hadis sahih di Bukhari ya. Di sahih Al-Bukhari. Ya. Maka orang tersebut mengucapkan syukur karena sudah dikeluarkan dari neraka yang azabnya tidak terbayangkan pedihnya. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak akan bisa kita membayangkan pedihnya azab neraka. Mengapa? Karena kalau di dunia ada pingsan, ada mati ya. Jadi kita tidak akan pernah mengalami kepedihan yang luar biasa. Sebelum luar biasa sudah dibikin pingsan atau mati. Tapi kalau di neraka, nauzubillah, fasilitas ini dicabut. Tidak ada pingsan, tidak ada mati. Jadi mohon maaf orang yang tidak mau sholat digetok sama malaikat Zabania pakai palu segede beduk, ya, pecah kepalanya, ya, otaknya buyar, bola mata kiri terloncat ke kiri, bola mata kanan terloncat ke kanan, itu tidak mati, tidak pingsan. Artinya orang tersebut mengalami kepedihan yang amat sangat terlampau luar biasa pedih sekali. Amat sangat terlampau Luar biasa, pedih sekali. Jadi jangan ngelamun masuk neraka ya. Sok ayah gening nuhari kayaknya orang Urang mah asap asup neraka ngenas ya. kepanggih jeng Marilyn Monroe. Ini bahasa Bogor mohon maaf ya. jeng Elvis Presley. ya. Jawab saja, nggak semang rupa. cantiknya Marilyn Monroe mendiang itu kan dalam realita dunia. Tapi nanti di neraka, ahli neraka itu dibikin menggelembung. Ya, giginya saja sebesar gunung Uhud. Mengapa dibikin menggelembung? Supaya kulit permukaan permukaan kulitnya meluas sehingga menerima azab lebih banyak. Boleh jadi penghuni neraka itu tubuhnya sebesar kota Bandung. Orang giginya saja segede Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira setengahnya burangrang. Burangrang kemana ya? <laughs> ya, nauzubillah. Ya, tidak ada yang cantik, tidak ada yang cakep di neraka. Nah, entah berapa miliar tahun ini orang dikeluarkan. Akhirnya dia bersyukur. Tetapi wajahnya masih menghadap ke neraka. Ya, tapi hadisnya panjang, nanti saya disambung deh. Ya. Pagi saya ya. Kalau penasaran Ustaz terusin cerita tentang ahli neraka terakhir deh ya. Nah, kembali kepada masalah ini, ya. Ini bisa disebut sebagai trilogi. Karena walaupun orang iman saja ceritanya sudah selesai, sudah tuntas. Walaupun belum sempat Islam. Apalagi ihsan. Oleh karena itu tidak ada istilah terlambat taubat. Selama masih ada usia, ya. Nanti perkara taubat saya akan bercerita tentang seorang pemabuk yang seumur-umur mabuk tapi karena taubat akhirnya jadi wali. Ingetin saya ya, nanti saya cerita. Soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi. <laughs> ya. 7 menit lagi. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maka trilogi berikutnya iman, Islam, ihsan itu khas Islam. Maaf saja di agama lain nggak ada ini. Ya. Inilah yang oleh para arifin disebut sebagai nikmat-nikmat terbesar dalam hidup kita. Berbahagialah seseorang yang mendapat nikmat iman, Islam, dan ihsan. Ya, inilah nikmat-nikmat utama. Kenapa dengan tiga nikmat ini, nikmat-nikmat lain terarahkan dengan baik, terkelola dengan baik, memberi nilai tambah, barokah. Ya, yang punya nikmat kekayaan. Kalau dialasi dengan nikmat yang tiga ini, kekayaannya untuk kebaikan. Yang punya kecerdasan, kecerdasan untuk kebaikan. Yang punya kesehatan untuk kebaikan. Tetapi mereka yang tidak memiliki nikmat yang tiga ini diberi nikmat apapun jadi bubar. Ya, malah nikmat tersebut bisa berubah menjadi nikmah. Ya, dalam bahasa Arab nikmah berlawanan kata dengan nikmah. Ya, diberi kecerdasan dipakai nipu batur dipakai nilep duit negara ya diberi kesehatan jadi preman ya diberi kecantikan jadi pelacur ya diberi eh, kepemimpin kekuasaan pemimpin menzolimi rakyatnya ya demikian seterusnya diberi nikmat kekayaan dibeli maksiat Ya, karena ada maksiat yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang miskin. Hanya orang kaya yang bisa mengkonsumsi maksiat tersebut. Ya. Malum satu malumnya 10 juta. Ya, orang miskin mana bisa beli maksiat semahal itu. Dikonsumsi oleh orang-orang kaya yang mendapat nikmat kekayaan dari Allah, tetapi sebelumnya tidak memiliki nikmat iman, Islam, ihsan. Kenapa iman? merupakan salah satu dari nikmat utama. Karena dengan iman, ya dengan nikmat iman, kita memiliki kesadaran yang paling mendasar. Ya. Kesadaran yang paling ya terjaga teraya Ya, dengan iman kita menyadari keberadaan kita kita ma'rifat. Ya. Itu dengan nikmat iman. Kita tahu berasal dari mana kita. Dan akan melangkah kemana kita. Dan apa harus kita lakukan di dunia ini dengan nikmat iman. Kemudian dengan nikmat Islam. Mengapa Islam merupakan salah satu dari nikmat utama ini? Karena dengan Islam kita bisa melaksanakan langkah-langkah ya, menjalani kehidupan dengan langkah-langkah yang terarah sesuai dengan apa yang kita sadar, sadari dalam nikmat iman tadi. Ya. Kita tahu mana halal dan haram. Ya. Kita tahu bagaimana cara menyembah Allah. Salat. <clears throat> ya Sholat itu kita yang butuh. Bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Kita tahu bagaimana cara berpuasa, haji dan sebagainya dari dengan nikmat Islam. Ya. Kita tahu menjalani hidup ini dengan ibadah. Dan ihsan dimasukkan ke dalam salah satu nikmat utama yang tiga karena dengan ihsan kita bisa mengendalikan mutu dari agama kita. Ihsan itu quality controlnya. Dan ihsan itu terobosan untuk meningkatkan makom. Ya. Dari hari ke hari kalau terus ditapaki jalur ihsan ini terus. Ya. Dan makom itu tidak berbilang. Infinity. Tapi boleh juga sih kita main-main dengan angka ya. Boleh berpusing-pusing dengan angka. Begini bapak-bapak ibu-ibu. Mengapa saya katakan makam itu infinity? Infinity tidak terbatas. Karena surga itu jangan sepolos yang kita bayangkan. Ya, surga teh ayat ilu kelasnya. Ya. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga, Tidak. Ya. Surga itu kelasnya sebanyak bilangan huruf dalam Al-Quran. Huruf. Berapa huruf Al-Quran? Bapak-bapak, ibu-ibu. Sempat hitung nggak? Ya, bukan ayat ya, huruf. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat Quran. Ayat pertama di surat Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, Al-Fatihah eh, Al-Fatihah itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Quran. Loh bagaimana Ustadz kalau madhab maliki yang tidak me menyertakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai eh, ayat pertama Al-Fatihah. Ayat pertamanya Alhamdulillah. Ya, jangan khawatir. Karena di surat lain ada wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh habis waktu, <laughs> habis waktunya. Sedikit lagi ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Pernah nggak iseng-iseng hitung? 19. Itu baru ayat pendek Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan seluruh Al-Quran? Maka ada yang berspekulasi ayat Quran itu eh huruf dalam Al-Quran itu 375 ribu. Saya mah percaya aja. Bapak-bapak percaya nggak? hitung kesorangan <laughs> Saya percaya apa? Nah itulah kelas di surga. Dan dari satu surga Maaf, dari satu kelas surgawi ke kelas berikutnya, misalnya dari kelas 375 ribu panghandap namanya ke kelas 370 374 ribu 999 ya dari satu kelas ke kelas berikutnya ada jarak 500 tahun perjalanan 500 tahun perjalanan Ya. Perjalanan apa? Perjalanan kaki, perjalanan berkuda, ya. perjalanan kalau cahaya gimana? Tidak mustahil. Ya. 375 ribu kali 500. Ya. Baru sekian belas miliar tahun cahaya. Ya, tidak masalah ya 500 tahun cahaya ya kelas-kelas itu saya yakin berbanding dengan makom orang ketika dia memasuki batas kemapanan ajal ketika dia aja, dia ada di makom mana mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita berada di makomat surga ini ya bukan di darokat neraka Ma lawannya makomat darokat Ya, kalau makomat begitu. Ya, ke atas. Makom satu, dua, tiga. Ya. Kalau ke bawah ke neraka darokat. Dan yang paling bawah innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita berada di Ma salah satu makomat ini. Tapi jangan cepat puas, terus. Ya, terus. Sebab ini sesuatu yang sangat-sangat luas sekali. Ya. Dulu saya sering lihat film Star Trek. Star Trek. Ya, di pembukaannya ada begini ya. Space. The final frontier. Kalau saya kalau menurut saya bukan bukan space, tasawuf tasawuf the final frontier. Karena begitu seorang memasuki tasawuf, dia akan terhampar jenjang-jenjang makomat yang sangat ratusan ribu dan itu mewakili kelas surga. Jauh dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dari sini. Ya, saat kita di dunia ini kita menentukan makam kita ada di mana, kelas kita di surga. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan taufik dari Allah. Waktunya sudah habis, masih ada tersisa 15 menit lagi hingga ke satu jam. Ya, katanya ada tanya jawab. Tadi saya uh, uh, countdownnya 40 menit loh. Ya, 40 menit. Kan jatahnya 60 menit katanya. Jadi tersisa waktu beberapa belas menit lagi. Silahkan. Ini pertanyaan untuk nanti sebenarnya ya. <laughs> pertanyaan masa depan ya. Insya Allah nanti akan saya jawab secara lebih rinci lagi, tapi ini DP-nya dulu ya. DP-nya dulu ya. Sebenarnya tidak ada larangan untuk pindah-pindah madhab. Ya, cuma yang pertama yang harus kita waspadai nafsu kita. Ntar kita cari yang enak-enaknya aja. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Kita dipangmilihkan. Sudah dipilihin sama leluhur kita. Ya. Madhab yang cocok di kita ini yaitu madhab syafi'i. Pasti ada hikmahnya. Itu saja ikuti. Sampai kita memahami paradigma madhab syafi'i. Sehingga kita bukan sekedar mukhalid sudah mutabi. Bukan sekedar pembebek buta, tapi sudah mulai pengikut yang mulai mengerti. Ya. Gitu. ya jadi sebenarnya tidak ada larangan. Ah, Ustaz, saya mau pindah madhab Hanafi. Mangga, alhamdulillah da Imam Hanafi juga salah seorang guru kita min kibaril aulia. Tapi yang praktis aja, Mas. Kalau ngaji harus ke Istanbul. Kalau ada apa-apa, nanyanya ajangan-ajangan yang ada di Turki. Kan repot. Ya, kita ambil praktisnya saja. Ya. Ah, mau pindah madhab maliki? Mangga teh teing, silahkan. Dan Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i. Ya. Cuma, ya, kalau ngaji harus ke Maroko, ke Aljazair bareng sama Zainuddin Zidan. Mazhabnya Malik itu. Zainuddin Zaidan. Kenal Zainuddin Zaidan? Bintang bola itu. Ya, nama Arabnya Zainuddin Zaidan. Cuma di Perancis kan ya, jadi Zainuddin Zaidan. Itu teman haji saya waktu tahun 2004. Sama-sama pergi haji. Cuma bedanya saya di maktab apartemennya biasa, ya hotel bintang 5. Jadi seperti itu ya. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Nanti kita akan memahami kenapa ada mazhab-mazhab dalam Islam. Ya, kalau ada waktu, kalau ada umur, kita bisa mengupas satu kitab yang sangat rinci menerang, menerangkan ini, yaitu kitab Anam Muslim Sunni Syafi'i. Ya, dengan kitab tersebut kita memahami. Terima kasih. Barangkali ada. Nah, sekarang giliran ibu-ibu. Ibu-ibu, mangga. Ibu-ibu hari yang melabas surga tuh. <laughs> Ya. ya. kalau tidak ada barangkali kita akhiri sampai di sini ya. Itu. Subhanakallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaika wa asyhadu an la ilaha illa anta kita tutup dengan doa diawali dengan Fatihah.